وما dengerin lantunan ayat-ayat suci Al-Quran semoga senantiasa menjadi penyejuk dalam setiap sendi kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh ulama besar Indonesia, Bapak Kiai Haji Hashim Muzadi dengan tema Sejarah Islam di Indonesia dan Kerukunan Antar Umat Beragama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada amma ba'd Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala yang sama-sama kita hormati. Yang terhormat Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Gubernur Jawa Timur, seluruh delegasi-delegasi bank syariah yang tergabung dalam organisasi Islam internasional yang pada malam ini hadir bersama-sama kita. Hadratul Muhtaramin, Ashab al-Fadilah, para alim ulama, para habaib, khususon Habib Syekh yang saya muliakan para jamaah hadirin hadirat umat Islam yang berbahagia. Mulai tadi pagi Surabaya menorehkan sebuah langkah yang sangat penting yang disponsori oleh Bank Indonesia oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Gubernur Jawa Timur dan tokoh-tokoh pengasuh alim ulama dan pondok pesantren terkemuka di Jawa Timur. Kenapa saya sebut penting? Karena pada saat pagi tadi disepakati untuk kita bersama-sama memperbaiki ekonomi umat Islam, utamanya yang di Indonesia, bahkan hukum dan untuk mengembangkan bank syariah yang sudah ada di Indonesia. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, kelemahan-kelemahan umat Islam di Indonesia bahkan mungkin di sebagian besar bulatan bumi kita ini. Kelemahan pertama ada masalah ekonomi. Karena masih banyaknya kemiskinan berada pada mayoritas umat Islam. Kelemahan yang kedua pada bidang pendidikan, di mana saudara-saudara kita masih sangat banyak yang berada di dalam pengertian dan pendidikan yang kurang memadai. Kelemahan yang ketiga mulai retak-retaknya persatuan umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah untuk Indonesia merupakan contoh karena Indonesia adalah umat Islam terbesar di dunia dan alhamdulillah sampai saat ini selamat sejahtera tanpa keributan-keributan seperti juga di negara-negara yang lain. Ini semuanya disebabkan karena pimpinan para alim ulama yang disatukan dengan pemerintah Republik Indonesia. Retaknya ulama dan pemerintah akan mengakibatkan seribu satu penyakit. Ekonomi kita masih rendah. Kalau ada seratus orang kaya, insya Allah yang terbanyak adalah orang lain dan kita yang paling sedikit di antara deretan orang kaya itu. Tapi kalau ketemu 100 orang miskin, alhamdulillah sebagian besar adalah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam seminar-seminar zakat pun ternyata yang hadir bukan muzaki tapi mustahik di mana-mana. Ini semuanya menunjukkan bahwa kita harus memperbaiki diri tanpa menunggu uluran dari orang lain. Ibda binafsik, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau haji hanya satu persen saja dan itu setiap tahun mengakib, menghasilkan 60 triliun lebih sekarang. Apalagi kalau bank syariah ini kita perkuat sehari-hari dengan memasukkan seluruh uang kita di sana dan melakukan transaksi-transaksi secara bersama-sama insya Allah akan kita lihat betapa besarnya kekuatan umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini tidak cukup hanya ditepuk tangani saja tetapi harus kita bertekad kita tidak bisa mengandalkan uluran orang lain maka semut-semut yang kecil seperti ini dalam jumlah puluhan juta yang ada di Indonesia saya yakin akan membuahkan sesuatu yang raksasa dan mengejutkan untuk Indonesia bahkan untuk dunia para hadirin hadirat yang saya muliakan marilah kita jangan mempersempit jangkauan keislaman kita seakan-akan masalah bank bukan Islam Seakan-akan kerja keras bukan Islam. Seakan-akan persatuan bukan Islam. Seakan-akan kesehatan bukan Islam. Itu adalah pandangan-pandangan yang salah. Di samping tauhid yang kita kokohkan, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian amal-amal ibadah yang langsung hablum minallah, kita harus mengurusi hablum minanas seluruh ibadah kita harus menghasilkan kemanusiaan baik kemanusiaan dalam arti normatif maupun kemanusiaan dalam arti kebutuhan manusia itu sendiri marilah kita buktikan Islam rahmatan lil alamin bukan dari slogan tapi dari kenyataan yang akan kita lakukan dimulai dari ekonomi rakyat kecil Para hadirin hadirat yang saya muliakan, dari ekonomi yang kuat kita bisa merambah ke sana kemari, baik di bidang pendidikan maupun di bidang persatuan. Walladzina jahadu fina nahum subulana. Kalau kita yang berkumpul di sini benar-benar berjuang sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan memberikan jalan betapa sulitnya jalan itu Allah akan memberikan jalan yang sebaik-baiknya. Inilah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ungkapan ini bisa menyadarkan kita bahwa kitalah yang harus memulai memperbaiki kelemahan-kelemahan kita, bukan orang lain. Dan selanjutnya, marilah kita terus melebarkan sayap-sayap keislaman kita, bukan hanya pada hablum minallah, tapi juga menghasilkan kemanusiaan yang sebaik-baiknya. Dari Indonesia kita canangkan Islam rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan harapan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah global, Kota Surabaya kali ini dipilih sebagai tempat acara sekaligus pusat pengembangan ekonomi syariah nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita menyimak bersama sambutan Gubernur Bank Indonesia yang kami hormati, Bapak Agus Martowardoyo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala Yang kami hormati Para Gubernur Bank Sentral Otoritas Moneter Pimpinan Delegasi Duta Besar dari anggota negara organisasi kerjasama Islam Bapak Gubernur Jawa Timur yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Hashim Musadi dan para pimpinan pondok pesantren dari seluruh tanah air, para ulama yang kami cintai, yang kami hormati dan banggakan, Bapak Habib Syekh Abdul Qadir Assegaf dan para santri yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami ingin mengajak kembali Bapak Ibu sekalian marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan baik sehubungan dengan kita akan meresmikan Indonesia Syariah Economic Festival 2014 yang akan berlangsung di Surabaya dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 November 2014. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang yakni iman dan Islam. Perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang berkenan hadir bersama-sama dengan kita malam hari ini. Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan pada kesempatan ini kami melaporkan bahwa Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah pertemuan gubernur bank sentral dan otoritas moneter negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam tahun 2014. Rangkaian pertemuan tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 5 dan 6 November 2014 di Surabaya. Organisasi Kerjasama Islam merupakan organisasi lintas negara yang terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa beranggotakan 57 negara Islam di dunia. Organisasi kerjasama Islam memiliki peran yang strategis dalam mewakili aspirasi dan kepentingan umat Islam di dunia internasional. Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, makroprudensial, serta kebijakan keuangan inklusif dan kebijakan pendalaman pasar uang, termasuk di dalamnya pengelolaan zakat. Bersamaan dengan rangkaian acara pertemuan gubernur bank sentral dan otoritas moneter negara-negara organisasi kerjasama Islam tersebut, pada tanggal 3 sampai dengan 9 November 2014 Bank Indonesia bekerjasama dengan Provinsi Jawa Timur Islamic Development Bank, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Agama, dan pihak terkait lainnya akan menyelenggarakan Indonesia Syariah Economic Festival 2014. Penyelenggaraan festival ini bertujuan untuk mengenalkan dan mendekatkan masyarakat pada bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan produk-produk keuangan syariah, meningkatkan peran sektor pendidikan, khususnya pesantren di Indonesia, dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta mengenalkan kepada dunia internasional mengenai kegiatan ekonomi, keuangan syariah, dan masyarakat Indonesia yang damai dan sejuk. Pada akhirnya kami berkeyakinan bahwa ekonomi syariah akan menjadi salah satu pilar terpenting dalam per Indonesia sebagai negeri baldatun, taibatun, warabun kahur sebuah negeri makmur dan aman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dengan hormat kami mohon kiranya Bapak Wakil Presiden berkenan menyampaikan kata sambutan untuk kita semua sekaligus membuka rangkaian acara pertemuan dengan Indonesia Syariah Economic Festival 2014. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, di kesempatan yang berbahagia ini, selanjutnya marilah kita menyimak sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan menabuh beduk sebagai tanda pembukaan Festival Ekonomi Syariah Indonesia 2014 secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Pada malam yang berbahagia ini Kami semua tentu bergembira untuk hadir bersama-sama seluruh masyarakat dan juga hadirin hadirat Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia Pak Agus Pak Kiai Hashim Musadi, Pak Gubernur Jawa Timur, seluruh gubernur bank sentral dari negara-negara Islam OKI yang hadir di sini, para ahli Bulaba dan hadirin sekalian. Adalah kebahagiaan kita semua untuk pada malam ini bertemu dan membuka festival ekonomi syariah ini. Festival artinya bergembira bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memberikan kita kemajuan pada masa datang. Kita semua sebagai umat Islam khususnya di Indonesia ini tentu seperti dikatakan tadi Pak Kiai Hashim Muzadi merasa bergembira karena kita semua mempunyai modal-modal yang yang mempunyai kemampuan memajukan kita semuanya. Modal yang terpenting adalah kedamaian di antara kita. Kita bersyukur bahwa dengan penduduk yang begitu besar, 250 juta, dengan berbagai suku, agama, kelompok, tapi kita hidup secara damai, bergandengan tangan dengan sebaik-baiknya untuk memajukan bangsa ini. Kita juga tentu bergembira bahwa kita semua melandaskan negeri kita ini secara demokratis, juga dengan damai, sehingga kita semua mempunyai modal untuk itu. Kita juga bergembira bahwa kita mempunyai kekayaan alam yang sangat besar yang tinggi untuk modal bangsa ini. Tapi kemajuan tentu tidak cukup dengan tiga hal tersebut. Kemajuan bangsa ini, kemajuannya, kemakmurannya ditentikan dengan kerja keras kita semuanya. Kemajuan kita semuanya, keikhlasan kita semuanya, inovasi kita semuanya. Lima hari lagi Surabaya akan merayakan Hari Pahlawan. Kalau 60 tahun lalu pahlawan artinya ialah melawan penjajahan. Maka dewasa ini pahlawan tentunya tidak lagi seperti itu. Pahlawan artinya adalah yang dapat memakmurkan bangsa ini, yang memajukan bangsa ini, yang memunjukkan sesama umat dan juga memberikan keadilan kita semuanya. Saya percaya bahwa dengan semangat itu semua Masyarakat di Jawa Timur dan seluruhnya di Indonesia ini Menjadikan modal kepahlawan itu Untuk kemajuan kita dan kemakmuran kita yang adil Memang pada dewasa ini Kita mempunyai banyak tantangan-tantangan Dan tantangan itu dapat diselesaikan Dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti hari ini Hari ini kita memperlihatkan upaya kita untuk menjalankan harmoni dan keseimbangan kita. Saya sering mengatakan bahwa doa kita, doa siapa saja, doa para ulama, doa para ustaz, doa kita semuanya tiap hari selalu diakhiri dan disimpulkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Hari ini kita berbicara kedua-duanya kita berzikir dalam suasana meningkatkan upaya kita memajukan bangsa ini. Kita selalu harus mengimbangi dakwah bil lisan dengan dakwah bil hal. Tanpa semuanya maka kita tidak akan mencapai doa kita kemajuan secara bersama-sama. Karena hanyalah kemajuan bersama-sama dapat kita mengambil manfaat yang besar untuk bangsa ini. Hari ini tentu kita berbicara tentang bank syariah. Bank yang sesuai dengan ajaran agama bank yang tentu sesuai dengan aturan-aturan yang kita inginkan bagi masyarakat yang tentunya menjalankan ajaran-ajaran agama dengan mengikuti perkembangan muamalahnya yang baik tentu sangat terbantu dan sangat mengikuti kegiatan-kegiatan perbankan tersebut. Memang dibutuhkan suatu upaya keras semuanya, tapi perlu diikuti partisipasi seluruh masyarakat. Karena itulah Pada malam yang berbahagia ini kita menyatakan kegembiraan bahawa masyarakat Surabaya, masyarakat Jawa Timur akan memahami dan menjalankan kegiatan-kegiatan ke, kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Hari-hari ini kemajuan Jawa Timur tentu sangat mengesankan. Tadi saya dilaporkan oleh Pak Gubernur bagaimana kemajuan-kemajuan itu dicapai. Pertanian bermaju, investasi berkembang dengan sebaik-baiknya. industri juga berkembang sebaik-baiknya. Semua itu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat di Jawa Timur itu. Dengan kemajuan seperti itu dan di, dibarengi dengan kegiatan perbankan yang berdasarkan syariah, tentu lebih memberikan kita pahala yang besar untuk kehidupan kita semuanya. Karena semua upaya, apakah itu industri perdagangan pertanian, baik kita semualah ibadah, karena akan mesejahterakan sesama umat. Semua usaha itu akan memberikan pekerjaan kepada orang yang kurang mampu, memberikan pekerjaan kepada sesama dan itu semua memberikan kita semua amal ibadah yang baik. Karena itulah saya berterima kasih dan mengucapkan selamat kepada Bank Indonesia dan seluruh bank sentral dari negara-negara Oki atas kehadiran dan upacara ini. Ahlan wa untuk semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan semua memberikan berkah dan berikan kita semua rasa tanggung jawab bersama untuk majukan umat secara bersama-sama dan majukan kita semua di sini yang hadir dan juga seluruh masyarakat di Indonesia. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk berkenan mengambil tempat untuk melakukan pemukulan beduk didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Jawa Timur, dan Bapak Kiai Haji Hashim Muzadi sebagai tanda pembukaan Festival Ekonomi Syariah Indonesia 2014. kami hormati berikan aplaus yang meriah untuk pembukaan Festival Ekonomi Syariah Indonesia 2014. Selamat dan sukses dan akan berlangsung di Diandra Convention Center Jalan Basuki Rahmat Surabaya hingga 9 November 2014 nanti. Salam المبين فقدت عيني عيني يا غرامي صلاة بالسلام المبين صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين نسيم تهدى إلى سلام سلام سلام سلام Allah ¡Gracias! Tá na rampa. Oh, العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامضلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام ظلام حملك ولما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك Selanjutnya Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Yusuf Kala atas support kehadiran yang luar biasa dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Syariah Indonesia 2014 dan tentu besar harapan kita bersama melalui acara ini kita bisa semakin menguatkan untuk memajukan bangsa dan negara. di tempat akan kita nantinya akan melanjutkan salawat Nabi bersama dengan Habib Syarif Abdul Qadir Asgaf di usai nanti. silahkan kita lanjut solawat kullul qulub kullul qulub kullul qulub ilal habib التميم القلوب إلا الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد شاهد شاهد ودليل اللهم صل عليه ما الدليل إذا ذكرت محمدا اللهم صل عليه صارت دموع العاشقين تسيل اللهم صل عليه هذا رسول المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدى المدى المدى يا رسول يا حبيب يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج صلاة الله سلام الله على طه solawat BI selamat Bank Indonesia selamat ya. Alhamdulillah awak sehat Alhamdulillah awak kuat berkat solawat maksiat urip neng donyong iku singkat sing langgeng syair Pepaliki Ageng Selo Setelah itu nanti kita mohon Mbah Muzadi untuk mendoakan kita semua ya Umpung enek wong tuwane ngono ya. Soal itu dungane cah nom-nom iki kabule rada angel Dungane wong tua insyaallah lebih kabul ya Tapi alhamdulillah saya terima kasih kepada seluruh jamaah Ahbabul Mustafa dan seluruh yang hadir bahwa kalian hebat, kalian bagus manut insyaallah cuman sidik sing ora manut kono kuwi mau enek sing ora manut mata-mata kertas kuwi kurang pas dalam solawat jadi solawat itu kalau bisa tidak pakai ada bendera sama sekali dan tidak ada lempar-lemparan botol atau kertas ya itu namanya solawat dan ini bagus malam hari ini tadi saya delok Pak wakil presiden seneng banget Pak Agus Marto nggih luar biasa panitia sing pirang dina Mas Erwin ini Masya Allah yang sudah bingung ini berapa nanti gimana Alhamdulillah sukses selamat panitia semua luar biasa dan selamat pula juga untuk Makodam untuk bahwa TNI Polri kita yang ada di tempat ini yang ikut mengamankan acara dan selamat pula untuk semua anggota solawat Masya Allah berkat solawat Indonesia selamat Alhamdulillah mudah-mudahan tahun depan kita bisa kumpul lagi seperti ini dengan ekonomi syariat kita telah bangkit dan lebih baik daripada masa-masa yang lalu kita doakan mudah-mudahan dan kita dukung segala sesuatu akan menjadi sukses kalau kita mau memulainya. Segala sesuatu akan terlaksana kalau kita mau memulainya, bukan menghayalkan. Jadi orang yang baik adalah orang yang mau memulai. Ayo melangkah kita ke depan karena masa depan masih panjang. Insya Allah kesempatan masih banyak. Mari terutama pemuda-pemudi Islam, pemuda-pemudi bangsa kita bangkit dengan membangkitkan pula ekonomi syariat kita insya Allah mudah-mudahan kalian semua sukses kalian semua akan menjadi manusia-manusia harapan agama harapan bangsa harapan kedua orang tua dan insya Allah kalian semuanya akan menjadi penghuni-penghuni surga Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan jangan lupa kalian doakan guru-guru kalian para kiai-kiai kita ulama-ulama kita tokoh-tokoh masyarakat kita bapak presiden dan wakil presiden kita bapak gubernur BI kita dan gubernur eh, ju, apa namanya Surabaya kita Pak Dekargo dan seluruh jajaran mereka semuanya TNI, Polri kita, seluruh jajaran mereka semuanya dapat menjalankan tugas dengan baik dan mereka mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah dalam menjalankan semua bentuk amanat. Insya Allah Indonesia aman, Indonesia nyaman, Indonesia nikmat dan Indonesia hebat. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa-doa kita di malam hari ini. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواء ojo jahil ojo अति serakan lan ojo celimut ojo buruk do setelah doa kita berdiri melantunkan lagu Indonesia Raya dan alhamdulillah kita juga berterima kasih saudara saya dari Solo Bapak Ismet Masya Allah luar biasa masih ada di sini beliau Insya Allah Pak Ismet sukses bagus Alhamdulillah dan beliau panitia dari Surat dari Solo Pak Erwin dari Jakarta luar biasa ini Pak Ismet Pak Erwin monggo Pak Erwin Nah ini wajah aslinya kelihatan kelihatannya wong Surabaya Pak Ismet ya. Ini orang Sunda, orang Sunda. Ini panitia-panitia berapa hari dan berapa hari sekali mesti ketemu saya di Solo luar <laughs> biasa. Alhamdulillah dan ini hasil hasil dari beliau dan dari Ahbabul Mustafa Solo juga mempersiapkan Masya Allah acara di malam hari ini. Alhamdulillah Insya Allah besok malam kita berjumpa lagi di Madara saya mau mendengar lagu Syekh Hermania Ayo dilakukan Syekh Hermania saya mau dengar nanti habis itu coba Bismillah dengan suara yang keras Satu, dua, tiga lagu Sheikh Hermania Alhamdulillah yang dibuat oleh rombongan Boloroso Masya Allah mudah-mudahan Syekher-syekher kita tadi syekh wong-wong sing alim wong sing soleh wong sing Masya Allah kape. Insya Allah nggih yang sing tereng gadah jodoh mudah-mudahan paringi jodoh cepat soleh soleha, ayu ganteng ini lancar nggih urip dunia ibadahnya pun selalu lancar dan insya Allah selalu dilindungi oleh Allah lahiran wa batinah saya mohon Pak Hasim untuk berdoa nanti setelah doa kita berdiri untuk kita melantunkan lagu Indonesia Raya. Sebelum doa tadi ada tawaran dari Bapak Wakil Presiden kalau memang Habib Syekh berkenan akan dikelilingkan seluruh Indonesia. Dimulai dari istana wakil presiden. Ya, saya tidak tahu saya seher-sehernya ini naik apa itu. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا من أجاب نوحا في قومه يا زائد لسيدنا الحيدر في عين يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من